Syekh di sini memberikan nasihat kepada setiap wanita. Beliau mengatakan ayyatuhal muslimatu innaka mu'taminatun syar'an ala ma khalaqallahu fi rahmik min alham fala taktumihi. Wahai para wanita muslimah Wahai para wanita muslimah Sesungguhnya kalian diberikan amanah Secara syar'i Atas apa yang Allah ciptakan di dalam rahim kalian Dari kehamilan Fala taktumi maka janganlah kalian sembunyikan. Ya. Jadi kehamilan ibu-ibu dan akhwat yang dirahmati oleh Allah jangan pernah disembunyikan. Karena ada sebagian akhwat atau ibu-ibu juga dia hamil tapi dia sembunyikan. Ya. Kenapa tidak diberitahukan? Takut mertua marah. Ya. Anaknya masih kecil. Kalau hamil kabarkan yang takut memberitahukan kehamilannya, takut dicaci orang atau diejek orang, ini adalah orang-orang kafir yang tidak menginginkan anak. Seorang muslimah, seorang muslim yang menginginkan anak ketika dia hamil, dia senang. Dan ini adalah kabar gembira yang harus disampaikan kepada setiap orang. Terserah nanti orang mau tanggapannya negatif atau tidak, ya yang jelas ini adalah kabar gembira dari Allah Azza wa Jalla. Seorang mendapatkan anak ini termasuk e, nikmat yang luar biasa. Seorang ketika mendapat e, harta, dia senangnya luar biasa. Bagaimana kalau mendapatkan anak? Ya. Seorang ketika lahir, e, misalnya dia punya kambing, kemudian lahir anak-anak kambingnya. Senang apa sedih, ibu? Senang. Masa lebih senang punya anak kambing daripada anak sendiri? Maka jangan ada perasaan takut dan khawatir memberitahukan uh, kehamilan. Kita berbeda dengan orang-orang kafir yang mereka membatasi jumlah anak. Kita tidak. Maka jangan uh, menyembunyikan kehamilan itu adalah kabar gembira. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر tidak halal bagi para wanita untuk menyembunyikan apa yang Allah ciptakan di dalam rahim-rahim mereka jika kalian para wanita beriman kepada Allah dan yaumul akhir wala tahtali ala isqatihi wa takhallus minhu bi ayyi wasilatin dan tidak boleh ya tidak boleh berusaha untuk menggugurkannya dengan cara apapun. Ya. Tidak boleh mencari cara untuk menggugurkannya dengan alasan apapun.